Natam satupun yang bisa menghujamkan nikmat iman di hati selain engkau Tiada satupun yang bisa melindungi kami dari niat, ilmu, amal yang salah Selain hanya engkau Berkahilah majelis ini ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah a'udzubika min sakhatika wan nar amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin bagaimana kita bisa mengenal kebenaran kalau tidak minta tolong kepada pencipta kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana ilmu bisa masuk ke dalam hati Kecuali minta tolong kepada pencipta setiap hati Yang membolak-balik hati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bisa tidak tergelincir Kecuali Allah yang melindungi Kita harus berlindung kepada Allah Pemilik segala karunia hanyalah Allah. Wa ma bikum min ni'matin minallah. Nikmat apapun yang ada padamu hanya datang dari Allah. Malam ini tentang tujuh wasiat Nabi kepada sahabatnya Abu Dhar Al-Ghifari Ustaz Fuad yang akan membacakan Ustaz Roni hadisnya ditakhrijkan oleh banyak ulama dan sahih ya silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال dari Abu Zar Al-Ghifari semoga Allah ridha atasnya beliau berkata Ausani khalili bisab'in kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan tujuh hal bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Yang pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Yang kedua, beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku wa an asila rohimi wa in jafani yang ketiga beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahimku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku wa an uksira min la haula wa la illa billahi yang keempat aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah wa an atakallama bimuril haqq yang kelima aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit wala ta'khudni fillahi laumatu laimin yang keenam Beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Wa an la as'alan syai'an. Dan yang ketujuh, beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Hadis ini derajatnya sahih Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis sahih saudara nanti bisa mendapatkan kitab ini di luar jadi ada tujuh wasiat Rasulullah itu kalau bicara tidak mungkin pakai nafsu beliau bicara pasti dibimbing oleh Allah Rasulullah bila berbicara mengukur siapa yang diajak bicaranya nah, salah satu di antara wasiatnya adalah tujuh wasiat ini satu yang penting ternyata bihubil masakin kita disuruh mencintai orang miskin wa ana adnu wa minhum dan dekat dengannya satu-satu saja dulu jadi kita sering melihat orang miskin dengan pandangan sebelah mata seakan mereka orang yang berderajat rendah padahal dalam pandangan Allah kaya miskin sama sekali bukan ukuran derajat derajat di sisi Allah cuma satu derajatnya yaitu inna akramakum indallahi atqakum kita harus pahami dulu ini kekayaan semua milik Allah dan Allah ciptakan kekayaan dibagi tidak sama sebagai ujian yang lebih itu ujian yang kurang juga ujian kalau Allah mau bikin kita kaya semua, gampang. Dunia ini tidak ada harga bagi Allah. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang kafir, orang ingkar tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Dunia ini tidak ada harga sama sekali bagi Allah. Dunia dengan matahari bandingannya seperti merica dengan Tolombong, sudah tahu Tolombong? Tanggungan kerupuk. Apa yang cocok ya? Niru. Kecil dunia. Di alam semesta ini matahari banyak triliunan mungkin tak terbilang. Apa artinya matahari kita bagi Allah dunia hmm. Indonesia hmm. Bandung Darul Tauhid motor kita we are nothing apa artinya itu <laughs> dilarang merokok lagi ya nah hadirin dunia ini tidak ada apa-apanya kalau kita sudah masuk ke wilayah ini tenang sekarang kita terkesima kepada dunia pelatihan menuju kaya Hah? dulu juga saya pernah ikut dan pernah melatih ya sekarang robah tidak, tidak harus kaya. Mau apa kaya? Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting cukup dan berkah. Perlu ongkos ke Darul Tauhid? Cukup. Malu nebeng terus pengen beli motor? Cukup. Kehujanan pengen beli jas hujan? Cukup. Kecepatan saudara pengen beli mobil Motor aja belum lunas Ini nafsu namanya ya Pengen ngontrak Cukup Pengen nyicil rumah Cukup Udah waktunya nikah Pengen nikah Cukup Pengen ke Mekah Cukup pengen sedekah cukup pengen menghajikan orang tua tidak ada urusan dengan kaya urusan kita adalah cukup kaya itu relatif maka jangan silau dengan kekayaan biasa saja Rasulullah tidak ada perintah cintailah orang kaya dan dekatlah dengan mereka. Tidak ada. Itu kita ya. Kenapa kita dekat dengan orang kaya? Enggak jauh gonimah ini ada pampasan perang. Lihat ke dapur ada termos bekas. Lihat kerak sepatu banyak sepatu nganggur. Itulah yang menyebabkan kita dekat dengan orang kaya banyak pampasannya tidak cocok dengan wasiat tapi pertama kita harus tahu dulu kaya miskin itu apa orang kaya dengan orang miskin sama sama-sama tidak punya apa-apa lahir tidak bawa apa-apa mati tidak bawa apa-apa tapi beda Orang kaya dengan orang miskin Kalau sama solehnya masuk surganya duluan mana? Ada hadisnya, Ustaz bacakan Ada kan? Tadi ada di sana Orang miskin itu Ini ada hanya ada terjemahnya Saya berharap ada yang Arabnya nih, Ustaz Jelas hadisnya Bahwa Orang miskin itu masuk surganya setengah hari lebih duluan dan setengah hari di akhirat di hari nanti sama dengan 500 tahun. Jadi orang-orang miskin ke surga duluan. Ah, nggak apa-apa saya belakangan. Yang penting saya kaya. Belum tentu. Karena lama itu hisabnya. Sepatu orang miskin cuma satu, enteng. Kita banyak handphone, pot, lampu, kerudung lima lembar tiap pengajian beda. Aduh banyak. Rasulullah rumahnya simpel, enteng. Saya tidak ngajak miskin hadirin. Tapi kalau jatah saudara miskin, saudara jangan takut. Sebentar kok di dunia ini. Enggak apa-apa, kita nggak banyak nggak apa-apa yang penting pas perlu ada dan perlu ada itu bukan karena kayak miskin perlu selalu ada wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh atolak ayat 3 barang siapa yang hatinya bulat utuh tawakal kepada Allah bahwa maka baginya hasbuh dicukupi keperluannya jadi akhwat kalau nanti cari calon suami jangan tergiur dia datang pakai mobil bagus besar kemungkinan dia kerja di bengkel ya karena sehari tiga kali ganti mobil nggak apa-apa mobil bagus tapi dia soleh ah itu mah rezeki ya tapi kalau hanya ngandelin mobil kaleng dan celakanya kita semua terpedaya. Pulang dari sini dijemput saudara pakai mobil bagus. Beda tuh rasa. Goodbye. Biasana Abdi angkat saudara, pakai goodbye karena mobilnya goodbye man beda, buka pintu teh beda. Padahal setiap orang tahu itu bukan mobil dia. Kita teh asa gaya naik mobil orang. Duduk di depan, jendela dibuka. Setiap orang tahu dia nebeng dan orang pun tahu bahwa mobil ini belum lunas. Tapi kita mah gaya. Ini ini penyakit hubud dunia giliran dijemput pakai motor rombeng suruh parkirnya di sana di daerah semak-semak dia datang duluan ditutup oleh beberapa dedaunan sesudah sepi jamaah pulang sekitar setengah 12 barulah dia <laughs> meng mengeluarkan simpanan intinya itu nanau nanau sama Sombong karena kekayaan Minder karena kekurangan Sama Dua-duanya pecinta dunia Harusnya mah lempeng Kamu gak malu Punya rumah sederhana Apa yang harus malu Istana milik Allah Yang sederhana milik Allah Sama-sama nebeng Rezeki saya sekarang memang yang ini RSSS memang niatnya masuk ke rumah tapi kok ujuk-ujuk keluar lagi keluar lagi itu cuma <laughs> satu pintunya nggak ada yang begini rumah sederhana apa enaknya ya saya senang udah rezeki saat ini yang ini enak tahu sederhana susah sombongnya apa yang mau disombongin rumah pun enak rumah sederhana nggak ada yang iri apa yang mau diiri dan yang paling enak tidak diminatin maling jarang dikunci pintu dan malingnya prihatin saya izin Allah melihat maket rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ada maketnya aduh masya Allah ini masjid hmm, Sebelah sini beliau Tingginya Tidak terlalu tinggi Kalau beliau berdiri tahajud kelihatan Dari masjid Ada satu tembok, ada ruangan Baru kamar beliau Lalu ditutup pakai pagar pelepah kurma Atas pelepah kurma Tidak ada sofa Apalagi singa sana Ada kendi saja di sana Tidur Rasulullah di pelepah kurma yang dianyam jadi tikar yang kalau tidur berbekas di sini. Kadang Siti Aisyah tidak masak. Yang ada hanya kurma dan air. Itu Nabi manusia paling mulia, manusia yang paling terjamin sorga, yang monumental hasilnya menjadi sumber peradaban biasa saja dengan kekayaan Ayo kita siapa Kemuliaan nggak jelas Yang jelas cuma dosa Banyak gaya Itu pun cicilan Dan pinjam Ah nggak bahagia Kalau sudah yakin semua harta milik Allah Kita nanti jadi beda melihatnya Orang yang miskin itu juga hamba Allah. Miskin itu bukan tidak punya apa-apa, dia kerja tapi tidak cukup, tapi dia tidak minta-minta. Kalau hukum minta-minta, saudara baca sendiri di buku ini, ya. Ini bukan promosi, tetapi gimana lah perasaan saudara ya. <clears throat> Sudah dicetak rencananya buku ini dibuat agar SMS Tauhid kita tidak pernah minta sumbangan kemanapun dari buku inilah ada lebihannya sejujurnya seribu rupiah harganya sepuluh ribu tapi buat yang datang diskonnya 40% mau kan kalau sampai saudara tidak mengayak tidak apa-apa ya <laughs> hadirin ini sebetulnya wasiat ketujuh tidak boleh minta-minta ya. Mulai sekarang kita harus ingat bahwa bergaul dengan wasiat yang kedua harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Ini dekat. Kalau kita bergaul dengan saudara kita yang miskin dengan pemahaman yang tepat bahwa mereka bukan beban tapi mereka adalah hamba Allah yang diberikan ujian kemiskinan dan boleh jadi mereka lebih berkedudukan di sisi Allah doanya lebih kuat itu beda pergaulannya dengan melihat orang miskin sebagai beban bisa dipahami hadirin kalau kita menganggap kekayaan tanda kesuksesan orang yang miskin dianggap gagal Padahal Rasulullah pun doanya itu Ya Allah hidupkan saya sebagai orang yang miskin Matikan saya dalam keadaan miskin Hidupkan saya dalam keadaan miskin Matikan dalam keadaan miskin Dan kumpulkan saya bersama orang miskin Miskin di sini bukan fakir Tapi tawadu Rasulullah berlindung dari kefakiran Artinya jangan silau kepada duniawi ada teman dua nih sama hamba Allah dua-duanya cinta kepada orang miskin bukan berarti benci kepada orang kaya karena yang kaya juga ada yang udah garisnya kaya mah jadi terus ya tapi beda cinta kepada kekayaan ada orang kaya soleh seperti Abdurrahman bin Auf seperti Utsman bin Affan semoga Allah ridho. Mencintai beliau malah kebaikan karena kesolehannya bukan karena kekayaannya. Jelas? Sekarang di sini ada pengusaha. Maaf hadirin, salah seorang pengusaha tertarik kepada masjid Eko Pesantren. Beliau ngirim kemarin dana sibuk kita perbaiki kapan dong kirim lagi sampai begitu tuh ayo masa belum habis uangnya kami sudah mau kirim lagi coba itu tidak cocok sama sekali dengan kita kalau kita kapan ngirim lagi kalau beliau nanya ini tidak banyak bicara tidak mau dikenal tidak mau diekspos tapi maunya yang begini kita senang bukan kekayaannya tapi kepada perilaku kedermawanannya. Jelas? Jadi jangan karena kita harus cinta ke orang miskin, lihat orang kaya seperti musuh, salah, tidak ada perintah begitu. Lihat orang kaya, soleh kita cintai karena kesolehannya. Nah saudaraku sekalian, apa fadilahnya, keutamaannya? Dengar, kalau kita sering melihat ke bawah, akan timbul syukur kalau kita lihat ke atas kita jadi kurang coba dalilnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid kita syukur nikmat datang kita kufur azab yang pedih datang jadi kita lihat ke atas kita jadi ingin, kita hilang syukur yang datang bukan nikmat tapi azab. Tapi kalau kita lihat ke bawah, yang datang syukur. Syukur mendatangkan nikmat. Jadi untuk menjadi orang yang serba cukup, tidak usah ngebanding-banding dengan negara-negara orang-orang kaya. Tidak perlu. Wah, si itu mah sukses punya mobil. Hah? Memangnya punya mobil bahagia? Saudara, kalau punya mobil belum makomnya, itu matanya lihat meteran bensin. Saya tidak niat menyinggung siapapun ya. Kalau saudara lebih sibuk melihat meteran bensin daripada persneleng, itu <laughs> belum cocok. Ganti dari 1500 cc kurangi nolnya satu ya 150 makomnya Jangan memaksakan diri Orang punya mobil bagus Belum tentu bahagia Dan apa urusan kita dengan mobil orang Kaki nomor 38 Temen nomor 42 Sepatunya bagus Nggak perlu ingin Sepatu nomor 42 Makanya juga stres mengumrah <laughs> saudara lihat rumah bagus makom kita kontrak stres pernah ada yang gajinya sejuta seperempat ditawari oleh saudaranya udah daripada kontrak pakai aja rumah saya gembira dua lantai sebulan kemudian pindah lagi listriknya aja sejuta hadir, dia makan apa iurannya 50 ribu kebersihan satpam 50 ribu jadi memang rumah enak cuma nggak makan dah nggak usah iri dengan kekayaan orang beda kapling Jangankan seangkatan Adik kakak aja beda-beda Takdirnya, benar? Jangankan adik kakak Kembar juga Beda-beda Gak ada urusan kita dengan pembagian Allah Kepada kekayaan orang Urusan kita mensyukuri Apa yang Allah berikan ke kita Itu yang membuka pintu Makanya sudah tidak usah silo Teman beli motor baru ya udah nggak apa-apa Wah panas Panas Tuh Baru juga lihat sudah panas ya wah teman seangkatan Sekarang dia sudah punya rumah Panas Mau apa Mending nyukurin kontrakan yang ada Hmm ya Allah Engkau tahu hati saya panas tapi cukup engkau aja yang tahu nggak ah, saya udah dengar ceramahnya saya nyukurin yang ada walaupun engkau tahu sebetulnya saya ingin yang ada ini nggak enak kontrakan kamar mandinya di luar ya Allah ah diatur aja lah olehmu banyak syukur, banyak ngaji, dibersihkan jauh dari maksiat. Semua rumah di dunia ini milik Allah giliran aja kok ya kan karena gampang bagi Allah masih, syukuri aja yang ada makanya kalau punya kontrakan 3 kali 4 jangan melihat kontrakan 8 kali 10 jadi setengahnya lihatlah peti <laughs> makanya bagus ini santri diajak ke penjara sana supaya lihat lebih luas. Pernah ada orang sepatunya hilang, sedih. Pas keluar, ha, masuk lagi sujud syukur. Kenapa? Dia tidak punya sepatu, tapi yang di luar dia lihat tidak punya kaki. Wah, dia syukur yang tidak ada cuman sepatu. Hati-hati teknik membanding ini jadi masalah atau jadi syukur saya berdiri dekat Pak SBY kerasa itu kecil tuh aneh kenapa saya jadi ngecilin begini tapi pas dekat Pak Yusuf kalah mah enggak tuh asa tinggi ya jadi ukuran badan saya ternyata bisa robah-robah tergantung siapa yang di samping. Nah, maaf ya Pak, Bapak sudah tua belum? Hah? Berapa usianya Pak? 67 Bapak sudah tua karena di samping Bapak berapa tahun dek? 18 jelas Pak <laughs> Coba Bapak berdampingan dengan yang 98 Bapak paling muda benar eh, ini serius hadirin saya di sini jadi cepat tua karena santrinya muda terus kalau bapak istrinya ingin kelihatan muda terus jangan nonton sinetron remaja itu bahaya sudahlah jangan suka ngebanding ke atas kalau mau ngebanding ke atas bandinglah dengan orang yang lebih banyak ilmunya banyak amalnya itu kalau kita ngebanding ke bawah dengan yang kurang ilmu kurang amal kita jadi soleh kita sholat seminggu sehari tiga kali gaul dengan yang jarang sholat pasti jadi ustad saudara ya ustad <laughs> Karena pesaingnya jarang sholat Saudara Ikro jilid dua Tarung dengan Ikro yang jilidnya aja Atas etam Hafiz Quran <laughs> Salah Makanya kalau gaul dengan duniawi lihat ke bawah sekali-kali lihat ke atas ya nggak apa-apa asal sekedar tahu aja nah saudaraku sekalian Ayo di kampus, di kelas jangan suka nyari orang-orang yang kelihatan keren. Gabung dengan orang yang cakep-cakep, efeknya apa? Kita paling jelek. <laughs> Tapi silakan nanti asal kasep deh. Padahal setiap orang tahu dia di bawah standar yang lain misalnya tapi dah demi gaya kacamata dipaksakan ah nyiksa diri berdasarkan <laughs> pengalaman zaman SMA dulu zaman sudah nggak boleh diceritakan ceritakan jangan saudara nih suka kalau lihat orang kepepet dengki namanya hadirin jadi zaman SMA ya semoga Allah mengampuni dulu zaman John Travolta John Travolta teh jangkung mancung bule di kelas tidak ada satupun yang mirip tapi jaket pinjem rambut dijambul demi nyontek yang seperti itu pada setiap orang tahu jauh dibanding John Travolta parenek hidung tegaling ya tapi begitulah kalau salah lihat hadirin udahlah mending kita ngukur kepada saudara kita yang lebih prihatin saudara lihat yang rumahnya terbatas Masya Allah digang sempit hidup hati ya Allah ada yang kecil sekali saudara ketemu dengan yang hidupnya sangat prihatin Masya Allah lihat makanan itu jadi nikmat Saudara lihat orang yang tidak punya tubuh sempurna, tubuh kita ya Allah, alhamdulillah. Baik sekali kalau saudara peluangkan waktu ke panti-panti ya atau kunjungan ke penjara, kunjungan ke ICU, ruang gawat darurat supaya hidup syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Setuju hadirin? Coba, apakah nikmat bisa datang karena ingin atau karena syukur? Jawab. Sebetulnya nggak banyak keinginan, tapi banyak bersyukur itu lebih mendatangkan nikmat. Yang kita inginkan, dengar, kalau tidak hati-hati itu standarnya nafsu. Tapi kalau kita penuh syukur, Allah mengilhamkan keinginan yang paling enak adalah Allah mengilhamkan apa yang akan dia berikan. Sip. Itu yang paling manis. Bakal kejadian yang apes adalah menginginkan yang nggak ada takdirnya pasti nggak ketemu ngejongkeng juga salah satu siksaan di dunia ini adalah menginginkan yang tidak ada takdir makanya kalau saudara banyak syukur diilhamkan oleh Allah suka kepada saudara yang belum nikah calon yang pas itu takdirnya eh itu yang paling manis ya jadi tuh yang apes adalah naksir yang bukan jodoh dia dalam rencana Allah. Apa nggak jongkeng? Makanya udahlah. Kalau saudara naksir-naksir, redakan. Lebih baik serahkan ke Allah. bisa salah taksir. Halo? Emangnya jodoh ditentukan oleh cinta saudara? Kalau setiap yang cinta jadi jodoh repot atau ada satu ikhwan ditaksir oleh 5000 akhwat oh akhwat enggak setuju ya udahlah satu akhwat ditaksir 5000 ikhwan puas dan nggak mau kalah aja akan dah mendingan syukur aja ya setuju apa aja yang bisa membuat hati kita hidup dalam syukur lakukan karena itulah yang akan mendatangkan karunia kita diperbudak keinginan tersiksa hadirin keinginan itu nafsu nafsu itu bikin seperti fata morgana kelihatan air padahal bukan kalau kita sudah ingin makin ingin makin tidak rasional makin emosional itu nyiksa ada ibu-ibu di sini? Nah, calon ibu. Misalkan demo. Ini alat food processor. Ini alat proses makanan canggih. Baru dipegang sudah matang. Sekarang jadi ketimun, besok jadi bonteng. Ini bisa robah-robah. <laughs> Oh, ibu ngelaya aja. Ini luar biasa kesempatan Bu. Tidak ada lagi. Ini barang terakhir makin matang bu Istiqorah juga ya Allah Penting sebagai ibu rumah tangga Perkara cuci dan mah gampang Yang ketidinya Siatan nyuci sami Allah Jadi beli paling berapa hari sih pakai food processor itu benar dan nggak lama dan kurang modal asalnya apa terus turun karena hui <laughs> ya lama seminggu beres cuci masukin kardus simpan di atas lemari enak aja tiap lihat karena cicilannya 24 bulan lihat barang-barang di rumah yang karena ingin banyaknya tidak terpakai benar benar pengen tas ibu nih hejo di atas apalagi matching dengan kerudung ke atas ini mangkaning pengajian hari Rebo pink lebih lama mikirin warna daripada mikirin Allah nyiksa udahlah ibu sekarang mah model baru kerudung taplak aja dianggap model ya nggak kerudung habis ada taplak meja udah ikut beres wow oh, ibu ini model terbaru mohon neng besok taplak dipakai nggak ada sarung bantal liangan dua beres sekarang mah ada yang aneh dianggap model ya kan Jangan ya hadirin jangan tolong jangan dipakai ini. Nah, ibu bapak yang baik udah kalau makin ingin tahan. Pengen sekali ganti handphone, tahan. Makin nyeksek ingin stop. Karena kalau udah ingin biasanya nggak rasional. Tahan aja. Kita bukan ingin tapi perlu kalau perlu lakukan. Ingin motor ganti motor ah. Tahan dulu. Karena nggak lama, senang karena ingin tuh tidak lama. Tidak sebanding dengan perjuangan, pengorbanan. Enggak, jadinya mah nggak lama. Senangnya juga nggak lama. Udah diatur oleh Allah nikmat karena nafsu tuh nggak pernah lama. Iya kan? jauh-jauh pengen makanan ah segitu-gitunya segini nih ah oh lewat satu jari tidak ada rasa mau yang seporsi setengah juta mau cireng hmm. emang cireng dimasukkan kemana sini juga kan itu kalau tidak sariawan <laughs> sariawan di sini di sebelah sana gigi bolong oh dikemut tadi ya kan dahlah jangan suka disiksa oleh keinginan ya setuju mending syukur kalau kita makan hanya dengan nasi uduk hmm, alhamdulillah ya Allah huh, jauh perjalanan nasi ini ini sebelum sampai ke piring dari Cianjur nanam berapa lama ditanam, dipupuk, diketap, ditumbuh. aduh jalan naik truk sampai ke piring ya Allah ini garamnya dari mana dari Madura aduh petani uh, ngumpul ini ayam siapa ini ayam tetangga nih kayak <laughs> kemarin ribut tetangga sekarang sepi Alhamdulillah tetangga syukuran Lihat Ingat ke orang yang tidak punya makanan Lihat di TV itu ya Di Sudan Masya Allah Enggak berani kita mencela makanan Makanan yang sama Bisa enak bisa tidak enak Tergantung pembanding Benar? Wah di restoran itu mah enak Ah susah Enggak lah kita makan buat bukan buat memanjakan lidah. Kita makan itu ibadah. Kita makan tuh supaya makin yakin Allah yang ngasih makan. Kita makan itu supaya tubuh kita kuat dalam mengabdi ke Allah. Bukan hanya perkara lidah, makanya dibuat lidah kita kecil aja. Kalau buat mau lidah panjang, lebar, nggak ramai. Ya. Kesini sini udah nggak ada nih lak-lakan, damai di sini. Untungnya juga kita cuma dua dikasih tahunya. Satu waktu lapar, dua waktu mau keluar. Hm. Coba kalau kita harus ngurus, wah, oh, oh. colok dulu dari Allah salah jalan. Belum mau giling oh, <laughs> repot, beres. Nanti waktu mau keluar, hm. dah Makanya mules tuh syukur itu informasi. Coba kalau nggak dikasih informasi, ya Pak dosen, ada apa? Itu sudah, oh sudah. Ah. Masya Allah. Benar? Masya Allah, Allah maha baik. udahlah jangan ribut masalah makanan ya syukur syukur syukur enak makan walaupun hanya dengan garam dengan ayam misalnya enak kalau syukur ya Masya Allah segitu aja dulu hadirin dua aja cukup kita. Gitu. kita ya awet-awet lah supaya beberapa mingguan ini <laughs> Tapi favorit saya yang ketujuh ini tiket celok saja ya Mana yang ketujuh itu? Wa'an Mana La as'alal La as'alal nas Dan Jangan Meminta sesuatu kepada manusia syai'an Sesuatu pun kepada manusia as'alan nasa sayan ini yang ketujuh ini agak favorit nih jadi meminta-minta kepada manusia itu sebetulnya menurut para ulama yang saya baca dasarnya sih haram kecuali di sini ada hadisnya tentang kecuali ada tiga yang boleh Wahai kabisah sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan Ini hadis riwayat muslim Kecuali bagi salah seorang di antara tiga macam Satu Orang yang menanggung hutang orang lain Ia boleh meminta Minta sampai melunasinya Kemudian dia berhenti meminta Dua Orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya Ia boleh meminta sampai ia mendapatkan sandaran hidup Dan yang ketiga Orang yang ditimpa kesengsaraan hidup Sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan Si Fulan telah ditimpa kesengsaraan Ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup meminta-minta selain tiga hal itu wahai kabisah adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram saya juga mikir SMS Tauhid itu tiap hari dikirim sampai ke saudara-saudara belum? Acungkan tangan yang dapat kiriman SMS. Alhamdulillah, terima kasih. Yang belum dapat kiriman acungkan tangan. gak usah malu, gak usah lihat kiri kanan, kan dua masing-masing tangannya. <laughs> ya, tidak ada dosa saudara, jangan lihat. Tenang. Banyak ini juga jamaah. Gimana ah nyumbangnya tapi ingat Sepanjang sanggup Tanpa meminta Walaupun ini untuk dakwah Akhirnya dibuatlah buku-buku seperti ini Jadi Buku ini niatnya adalah Di antaranya untuk membiayai SMS Jadi saudara tidak perlu nyumbang Cukup beli buku Saudara dapat buku, ilmunya dapat Benar? Kalau saudara mau jual lagi boleh dan pada saat yang sama saudara pun sudah ikut memfasilitasi katanya enak izah kehormatan asal terjaga dibanding minta-minta benar saudara tahu rencananya dari buku seperti ini selain kita bisa membeli mesin-mesin kita membeli pulsa dari buku seperti ini kalau nanti dananya terkumpul ingin membeli acara TV jadi nanti acara istiqlal tidak perlu ada iklan-iklan yang tidak cocok dengan ceramah. Jagalah pandangan iklan sampo. Leng. Jadi rusak acaranya. Ceramah 7 menit, iklan 4 menit. Ingin beli jam tayang. Bagaimana caranya? Minta-minta, enggak mau. Dagang saja yang halal, ya. Setuju? Saudara juga bisa dengan nanti seperti ini kalau saudara mau niatnya dakwah. Ini sengaja dibuat semurah mungkin ya. Supaya nanti saudara ah ah saya mau jadi agen buat biaya kuliah. Boleh. Tahu diskonnya berapa? Ini untuk dakwah 40%. Saudara insya Allah bisa untuk umroh. Gitulah. Dulu kan cita-cita ingin umroh gratis. Niatnya dakwah, karena ini memang dibuat untuk dakwah. Bukan untuk semata-mata bisnis. Insya Allah SMS jalan, dakwah jalan, saudara juga bisa kuliah jalan. Ya, insya Allah umroh juga bisa atau haji. Insya Allah izah kita terjaga, muruah kita tidak kita terjaga kalau kita tidak minta-minta. Setuju? Jangan biasakan minta-minta. Wah, doa ah, ke orang tua minta game. Jangan minta, tapi diingatkan. saya tidak minta, Pak. Tapi saya memberi tahu Bapak punya kewajiban itu aja. Kalau nggak mau nggak apa-apa, jangan kayak gitu ah. Kalau itu mah masih boleh ya. Tapi lebih aman jangan minta tolong bentuk apapun sepanjang kita mampu untuk keperluan pribadi. Kalau saudara nanti jadi pejabat, enggak usah buka pintu dibukain. Buka sendiri kalau bisa, ya. Kacamata, terus tas. Rasulullah ke pasar bawa sendiri belanjaannya. Proporsional saja. Jangan kalau saudara nanti jadi pejabat segala diangkut. Buka pintu dibukain, tutupin. Mau duduk kursi ditarik. Mau makan lap ditaruh. Mau nyuap disuapin. Main lah jadi lumpuh begini. Makin tinggi jabatan, bahkan ngunyah juga dibantuin. Nah, nah, nah, nah, Rasulullah mah puncak kemuliaan biasa saja benar sekarang yang banyak pengajian ini di istiqlal di mana-mana kaum muda bagus kalau tauhidnya bagus siapa tahu di antara saudara nanti ada yang jadi menteri mana sebelah sini ada yang jadi jenderal <laughs> oh itu ngancung menteri apa deh peranakan ah Nathan. Wah, ini tidak tahu takdirnya ke depan. Tapi kalau tauhidnya bagus dari sekarang, hmm, kalau ada yang ngasih hati-hati. Kalau saudara punya jabatan, sering dikasih, nerima, nerima, nerima, ini makin ke bawah. Kalau saudara enggak membiasakan balas budi dan jadi hutang budi, enggak bisa berbuat adil. Saudara jadi pejabat, aparat dikasih terus, handphone dikasih, istri tasnya dibeliin, anaknya dikasih motor, tabungan dikasih, mau keluar negeri, udah banyak kebaikan orang. Dia berbuat jahat, salah, nggak bisa nangkep. Jangan. Kalau saudara sudah punya handphone, walaupun uzur, yang penting bunyi dan kata-katanya sama dengan yang disampaikan orang yang <laughs> tapi ah handphone saya nggak ada warnanya nggak apa-apa telinga kita buta warna hari ah handphonenya bagus biarin beda rezekinya ya saudara jangan mikirin handphone saya <laughs> keperluannya banyak ya harus mereka ya banyak alasan lah tetapi sesungguhnya begitu hari-hari kerja ya di telepon ya di alat-alat elektronik sekali nulis kirim SMS ratusan ribu sekali nulis kirim Twitter 99 ribu demikian itu alat kalau itu memang diperlukan miliki tapi kalau kita hanya telepon teleponnya ya udah sederhana aja taksi pengen kelihatan gaya naik taksi yang apa Alphard beda model-model kita naik taksi mahal kalau turis naik taksi menikmati alam kita mah enggak naik taksi fokus ayo kemana <laughs> masuk ke tol <laughs> mau berhenti di tol nggak enak dan nggak jelas naik apa lagi kalau sudah tengah gaya ya udah ojek aja ya. kalau belum makomnya nggak usah ngegaya sengsara <laughs> ya kalau udah cukup ya niat ngasih rezeki ke tukang taksi tapi kalau enggak udah biasa aja saudaraku sekalian yang punya teman kaya, yang punya saudara kaya, pejabat, orang terkenal, jangan nebek, jangan nebeng beken, kartu namanya dibawa-bawa, potret dengan itu pada saudara jauh sekali ya, seadam sehawa, tapi kita bawa-bawa. Kalau ngobrol disebut-sebut, ini ciri-ciri nih, nggak usah, nggak usah ngejual teman, tetangga, kenalan, ya jadi orang yang cukup puas dengan Allah saja. Setuju? Demikian hadirin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Baru tiga ya. Hati juga jangan berharap ya. Misalkan lagi pembagian makanan, dah tenang aja nyeplos. Jangan ngebidik. Wah, wah itu pengarang pahana ya makin lama dibagi makin tegang ujungnya kebagian ceker emosi ya <laughs> jelema itu boga rasaan Hai, tanpa ayam juga kita biasa aja hidup ya kan. kenapa harus ngambek itu karena berharap kalem aja dimakan habis nggak kebagian hanya kebagian nirunya aja udah nggak apa-apa Jual niru beli nasi goreng beres kan? <laughs> Enggak ini nirunya nggak boleh dijual. Ya sudah nggak apa-apa. Kenapa harus emosi? Dari dulu juga kita makan terus, ya kan? Kenapa sekali-kali nggak kebagian makan kita ngambek? Karena ngarep-ngarep. Pembagian kuaci <laughs> Segede gini bikin emosi rebutan. Oh, jangan. Enggak dari wayat para sahabat pembagian dok cak-cak lebih kecil agak <laughs> Nah, kalem ah dunia mah nggak nggak usah mak mak mak mak begitu setuju hadirin kalem dunia nggak boleh bikin silau bikin kita kehilangan kehormatan ibu-ibu kalau keharisan jangan membawa kantong kresek dari rumah ini tradisi yang kurang baik tuan rumah masuk oh, kita sanggup beli. Enggak harus secara mati seperti itu. Apa bahasa Indonesia secara mati Hah? Bagus. Oh apa? Meniru putus. Jangan nih kuati uang itu. Kita ibu tuh saya tiru. Awi Masa? Enggak boleh enggak eh, nggak nggak apa-apa, nggak kebagian kue, nggak kebagian makan. Tenang, izah kita, kehormatan kita lebih penting daripada makanan. Ada kok, dari dulu juga kita hidup makan terus, ya kan? Berapa kali kita nggak kebagian, tapi makan terus, benar? Jaga izah kita, jangan tamak, silau, serakah, kalem, enak sudah segitu saja kan tapi juga sudah kan ini para penonton terima kasih ini diliput oleh salingsapa.com juga saudara yang Twitter boleh acungkan tangan yang diundang lewat Twitter cum ya acungkan tangan nggak apa-apa alhamdulillah terima kasih tidak semua orang punya Twitter dan tidak setiap punya Twitter baca lagi ya. Yang diundang pakai SMS cung acungan tangan. Eh hey, saya senang. SMS mau tidak mau dibaca ya. SMS-nya saat aja dibaca. Benar? Apalagi SMS tauhid, benar? Benar. benar. <laughs> Saudara nunggu kah? Ada yang boleh mengajukan hikmah apa kesan-pesan ada SMS Tauhid ini? Boleh acungkan tangan? Ya, begini. Mungkin oleh Allah diatur supaya nggak kotor hati. Satu aja ngacung hati itu. Nggak ada yang punya kesan sama sekali ini. Apa manfaatnya? Ada serius? Ya, boleh deh. Apa hikmahnya? perlu dilanjutkan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, salam. Uh, ya mungkin saya mewakili yang lain. Oh iya. Jangan-jangan gak terwakili deh sendiri aja ya. <laughs> ya, jadi kalau menurut saya sendiri yang jelas manfaatnya sangat banyak. Uh, pertama, saya kan juga sekarang kuliah dan di semester satu ini saya belum dapat pelajaran agama. Jadi dari SMS Tauhid itu juga saya mendapat banyak masukan tentang agama. Alhamdulillah. Uh, lalu uh, apa banyak kalau lagi ada cara-cara kayak gini kadang-kadang kan nggak tahu. Nah dengan adanya SMS itu kan saya jadi bisa datang dan ikut pengajiannya dan oh. alhamdulillah banyak masukannya. Mungkin Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dan wanita ada? Akhwat ibu-ibu, ya tolong Ustaz Mulyadi. Sekarang sampai 500 karakter ya. Cuma mesin kita tuh ada satu huruf suka hilang. Tergantung yang gawat itu di harga angka limanya hilang jadi tinggal 0 rupiah oh, oh asik gratis gratis yang mana ini 0 rupiah ini limanya yang hilang nanti itu susah menyadarkan mesin itu ya <laughs> silahkan ya Bismillahirrahmanirrahim nama saya Anissa begini e, biasanya saya suka menulis barang-barang yang ingin dibeli gitu dari mulai barang yang dibutuhkan sampai tidak dibutuhkan nah waktu itu ada SMS Tauhid malam-malam uh, yang berisi bahwa kita jangan membeli barang yang memang tidak diperlukan jangan sampai kita tersiksa dengan keinginan uh, dari situ langsung saya cek catatan gitu barang-barang yang mau dibeli, mau dibeli dan 75% itu barang-barang yang memang uh, karena keinginan bukan kebutuhan jadi uh, dicoret dicoret dicoret dan adalah barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan. Jadi manfaat gitu? Iya, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau pakai nama itu gimana efeknya tuh? Nah. Ada namanya enggak? Iya ada. Wah, Jadi aduh. lebih diakui gitu ah. <laughs> ada ibu-ibu AA ah, AA ah, ah, setia tiap hari menyebut nama saya ya alhamdulillah. Mungkin ada yang nanya bagaimana ngapalin nama ratusan ribu adalah urusan urusan saudara. Doakan hadirin ya, ini memang memerlukan investasi mesin yang terus meningkat dan mahal. Sampai ini cukup. Kita terus membeli mesin-mesin lalu memberikan software mahal juga. Dan pulsa juga lumayan itu ya. Tapi adalah rezekinya. Saudara tidak usah lelah memikirkan apa yang kami lakukan tapi manfaatkan saja fasilitas ini. Caranya adalah tafakuri, manfaatkan karena memang tidak mudah bikin satu SMS. Kadang ganti lagi, kadang ganti lagi ya, cari ide dulu. Dan anehnya suka banyak yang merespon, "Kok bisa cocok ya dengan keadaan saya?" Ada yang ngomong gitu? <laughs> ya. Dan yang paling heboh adalah kalau yang membalas. Saudara bisa bayangkan kalau 5 SMS ngebalas masih mending. Kalau puluhan ribu membalas <laughs> inilah korbannya ya. Ustadz Roni, Ustadz Fuad itu piket giliran untuk membalas SMS-SMS yang pertanyaan. Kedepannya <clears throat> Mudah-mudahan akan ada SMS komunitas di mana saudara yang masuk tergabung bisa saling gratis nelpon SMS satu sama lain. Mau kan? <clears throat> dan kedepannya kita usahakan selain saudara gratis handphone saudara juga bisa menghasilkan uang jadi kalau di set nanti pas ada iklan masuk saudara dapat uang 100 100 ya sehari terus eh terima iklan 2 juta sehari kan nggak mungkin ya nggak tapi saya percaya betul Allah akan memberi jalan kalau kita niatnya benar ya untuk tahap awal memang untuk pembiayaan kita buat buku setiap minggu satu. Nanti kan Asmaul Husna 99 buku ya. Dan ini pun bisa jadi jalan saudara mencari nafkah, dakwah kepada yang lain. Inginnya itu. Ini bisa jadi jalan biaya kuliah, bisa jalan biaya nikah kalau rajin. Karena setiap minggu akan terbit satu buku dan diusahakan harganya maksimal sepuluh ribu rupiah. Syukur kalau bisa lebih rendah lagi ya. Sekarang mana ada buku 10 ribuan, benar? Tapi kita ingin, ah oh, ini harganya murah, isinya insya Allah manfaat, untungnya juga dipakai maslahat, subhanallah. Senang rasanya dakwah dengan cara seperti ini. Dan cita-citanya, kalau nanti uangnya cukup, kita sebulan sekali bisa membiayai istiqlal. Acara istiqlal menjadi acara bulanan, tauhid secara nasional dan tidak diganggu oleh iklan. Setuju? Hanya dengan sepuluh ribu rupiah. Nah di sini uangnya disisihkan untuk beli ini, beli itu, dan untuk membeli payangan. Percayalah, inspirasinya dari mana? Dari permen. Saudara sangat tertarik ya? Saudara iklan permen itu miliaran permennya harganya cuma 100an bagaimana mungkin dia invest 15 miliar untuk iklan padahal permen cuma 100 halo eh saudara saya ngerti nggak begitu <laughs> ya sudahlah ini memang rahasia ya tapi begitulah kalau Allah mau sedikit demi sedikit bisa jadi bukit jangan tergiur oleh banyak tergiur oleh manfaat Insya Allah berkah akan manfaat demikian sahabatku yang baik terima kasih Terima kasih MKTV yang sudah menayangkan dan yang di Twitter juga maaf kalau nggak dibuka sekarang waktunya terbatas. Saudara mau dikasih tugas? Mau? Sebarkan informasi SMS ini kepada teman, saudara, Siapa tahu dapat hidayah gara-gara saudara masih tahu, ya kan? Saudara tidak rugi apapun. Yang dikasih tahu juga tidak rugi. Setiap hari buat target. Sehari saya akan ngajak 10 orang. Buatkan, beritahu. Insya Allah gratis, tidak ada pemotongan pulsa. Tes aja sekarang. Ya, setuju? Kemarin kami tes di Istiqlal undang lewat SMS penuh istiqlal kalau setiap orang tugas begitu bisa penuh setuju ya mau saudara melakukan ini Insya Allah kita dakwah nih sekarang ini bukan bisnis ini dakwah sudah cukup sudah selesai masa bisnis saya ya sekarang saya sudah melalui beberapa babak sampai babak belur nah, <laughs> sekarang babak real dakwah insya Allah terima kasih sahabatku sekalian nanti kalau ke bawah itu semua toko-toko di bawah sudah menyediakan dan setiap yang anggota SMS bisa dapat diskon 40 juga para santri menyiapkan di bawah ya mudah-mudahan SMS kita bisa berlangsung terus dan tidak jadi beban siapapun Baik bagi yang akan berwakaf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 adalah hal yang pasti terjadi. Kita harus sangat siap Allah merahasiakan waktu kematian kita. Allah merahasiakan di mana kita mati. Allah merahasiakan dengan cara apa kita mati. Hari berganti hari, dosa semakin banyak padahal umur semakin sedikit. Jika datang saat yang ditetapkan, jika malaikat maut sudah di hadapan kita, tidak ada satupun yang bisa menolak, walau sesaat, harta, ilmu, kekuasaan, tidak ada yang bisa menolak kematian, walaupun sedetik saja. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, kita benar-benar sudah siap. Mudah-mudahan saat kematian kita, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan saat kita melepas nyawa kita tubuh ini sudah bersih bukankah tubuh ini akan bersaksi nanti tidak ada hutang yang tidak terlunasi mudah-mudahan saat kematian datang aib-aib kita sudah dihapuskan oleh Allah mudah-mudahan saat kita meninggal orang tua kita sudah kita berusaha sekuat tenaga untuk memuliakan mudah-mudahan saat melepas nyawa kita tubuh ini bersih terbasuh air wudhu lisan kita sedang basah menyebut nama Allah Mudah-mudahan saat ajal air mata kita sedang menetes karena ingat dan rindu kepada Allah. Alangkah indahnya jikalau saat akhir hidup kita husnul khotim Hati-hatilah Tidak sedikit kita dengar Ada yang mati di tempat zina Na'udzubillah Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya di semua daging-daging yang ada di dalam tubuhnya di setiap pelosok rumahnya ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapa ada yang mati dengan aib yang dibeberkan nauzubillah mudah-mudahan Allah melindungi kita dari mati suul khotimah Semoga mayat kita nanti ada yang ngurus oleh orang-orang yang hatinya baik. Dimandikan, dikafani. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan kita. Ketika kita dibawa ke pekuburan, ketika kita dimasukkan ke liang lahat kita dimiringkan ke kiblat kain kafan di wajah kita dibuka sedikit agar menyentuh tanah papan di sekitar kita ditutup gelap sendiri tanah mulai menimbun kubur kita makin lama makin penuh kita benar-benar akan sendiri di sana sesudah kubur penuh nisan kita dipasang satu persatu orang-orang yang kita cintai akan pulang ke rumahnya masing-masing lama kita akan benar-benar sendirian di liang lahat. Kita harus siap kalau semua ini terjadi tidak lama lagi. Apa amal yang akan menemani kita di kubur? Bahasa kita sangat banyak. siksa kubur benar-benar ada Azab kubur benar-benar ada Demi Allah benar-benar ada Sebagaimana adanya kematian Kita harus selalu siap saudaraku Kapanpun malaikat maut datang Jangan tertipu oleh dunia ini di kubur hanya ditemani amal-amal kita. Astagfirullahaladzim Istighfarlah hadirin Astagfirullahaladzim Tobatlah hadirin Rasul pun seratus kali istighfar saat sambil kita buka lembaran-lembaran kelam lembaran-lembaran kotor Allah Maha Tahu Maha menyaksikan semua yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi mudah-mudahan malam ini Allah memberikan ampunan Istighfar hadirin Mudah-mudahan tobat kita diterima Istighfar yang hidupnya kotor Yang tubuhnya kotor Di akhirat nanti akan bersaksi besar yang hartanya kotor Yang matanya kotor Yang mulutnya kotor Istighfar yang durhaka kepada ibu bapak yang menyia-nyiakan orang tua kufar yang mendekati zina Allah pasti tahu yang pikirannya istighfar yang pernah tergelincir pasti Allah melihat segala yang zolim kepada kaum duafa kepada anak yatim yang sering menghina kaum fakir miskin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Maha yang maha menatap Ya Ghafur Rahim Bukankah pertemuan ini Engkau yang menghendaki Bukankah siapapun yang hadir ini Engkau yang menggerakkan Bukankah engkau sudah tahu siapa diri kami yang sebenarnya Wah yang janji akan mengampuni Sebusuk apapun dosa Ya Ghafurur Rahim Ampuni kami ya Allah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا في سكرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عذاب القبر يا الله wa na'udzubika min fitnatin nar Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapa kami. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Jadikan ahli surgamu Jauhkan dari kehinaan dunia Dari azab kubur dari fitnah jahanam. Ya Allah berkahi kerahmatkan keluarga kami, adik kakak kami, khususan guru-guru kami. berkahi muliakan keluarganya, keturunannya. Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, juga yang pernah menyakiti kami. Ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah Ya Rob Dirikan saat ini saat mustajab doa ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tiada Tuhan selain Kau yang Maha Dekat, yang Maha Menatap, yang menggenggam jagat semesta. Kami hanya hambamu yang hina dina tiada arti bagimu Yang benar-benar mengharapkan Ijabah doa kami ya Allah Amin Hadirin bagi yang akan doa doa Amin Allah pasti mendengar Allah pasti memperhatikan Allah tidak pernah mengecewakan Doalah hadirin Bukankah doa bisa merubah takdir Apa sulitnya bagi Allah merubah takdir ke takdir lain Sedang dia memiliki segala-galanya Allah sangat senang kepada hamba yang memohon kepadanya Kabulkan doa mama ini ya Rob Berikan kepada kami lebih baik dari yang kami minta ya Rob Berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah yang ragu hujamkan keyakinan Yang sakit beri kesembuhan Ya Allah khusus bagi saudara kami Bu Soni yang sedang sakit Berikan kekuatan kesembuhan Ya Allah Ya Allah ya Hayu ya Qayyum Berikan kecukupan bagi yang dililit hutang Yang kekurangan rezeki, Bukakan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Allah Bukakan pintu kemudahan segala urusan yang maslahat Berikan jodoh pilihanmu terbaik ya Allah Yang mendekatkan padamu Berikan kepekerjaan yang halal barokah Berikan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin cinta padamu ya Allah Ya Allah kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau sukai Beri kami guru yang benar-benar kau cintai dan dicintaimu ya Allah Allahumma اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.